Dan insya Allah pada malam hari ini tentang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. udon billah. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum orang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan babu qaulillahi taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah Ayat ini berkaitan dengan perang Uhud yang mana perang Uhud itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan karena mereka melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Ali Imran ayat 154. Sebelumnya Allah juga berbicara panjang lebar tentang perang Uhud. Kalau kita baca ayatnya ya, betapa kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sabarnya bukan main. Perang Uhud waktu itu jumlah pasukan kaum muslimin seribu kemudian digembosi oleh orang-orang munafik sehingga 300 orang terpengaruh dan mereka pulang kembali ke Madinah. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat-sangat menyakitkan orang munafik. Jadi Rasulullah digembosi dakwanya. Sudah seribu orang berangkat, ini orang munafik. Mereka membuat ulah akhirnya yaitu 300 orang pulang kembali ke Madinah. Sampai Allah menurunkan di Quran ini surat tentang orang-orang munafik, suratul munafikin. Karena bahayanya mereka. Mereka ini benalu, benalu yang selalu ngerusak, ngerusak dan mereka sebenarnya tidak punya tujuan, tidak punya tujuan yang jelas. Enggak punya tujuan yang jelas. Pokoknya ngerusak aja, ngerusak sana, ngerusak sini terus dirusak. Dan orang munafik ini sengsara dunia dan sengsara akhirat. Allah berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca itu luar biasa tentang perang Uhud. <clears throat> Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, "Ittus'iduna wa la talwuna ala ahdim, wal rasulu yadgukum fi ukhrakum." Fa'atabakum ghamm bi ghamm likaila tahzanu لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Ingatlah. Ini Ali Imran 153 ya. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun sedang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Subhanallah ya. Jadi Rasulullah ditinggalkan sendirian, semuanya lari. Gak peduli dengan siapapun Rasulullah ditinggal tapi Rasulullah manggil-manggil mereka, "Eh, ke sini, ke sini." <clears throat> Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dakwah ini butuh kesabaran, butuh kesabaran berlipat-lipat. <clears throat> Kemudian juga di surat Al-Jumu'ah Surat Al-Jum'ah ya, Allah berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima." Jadi kalau mereka melihat tijarah, perdagangan, perniagaan, melihat permainan senda mereka pergi ke sana dan meninggalkan kamu wahai Rasulullah sendirian. Mari kita baca bagaimana sejarahnya ayat ini. Asbabun nuzulnya bagaimana ayat ini. Ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang hadir banyak. Kemudian ada pedagang di sana, pedagangan datang, ayo jual beli, jual beli. Akhirnya Rasulullah ditinggal, keluar masjid semuanya. Tinggal 12 orang, tinggal sekitar 12 orang. Rasulullah ditinggal. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi inilah resiko dakwah. Ya inilah resiko dakwah menegakkan kebenaran. Kita sanggup dengan semuanya. Dan tidak ada kata berhenti kecuali kalau sudah napas kita berhenti. Selama jiwa dikandung badan jalan terus, tidak ada kata berhenti. Memang dakwah ini butuh sabar. Ada orang yang rusak, ada orang yang ngacau, ada orang bikin onar, ada orang tukang fitnah, ada orang ini, ada orang mu, macam-macam. Ya itulah dakwah. Ya inilah namanya hidup bercapek-capek, berpayah-payah dan kita akan mendapatkan hasilnya nanti kalau kita sudah menginjakkan kaki di surga. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ya Imam, mata yajidul 'abdu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan bahagia yang sejati, bahagia yang sebenarnya? Apa kata Imam Ahmad? "Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Apabila dia telah menginjakkan kakinya pertama kali di syurga, itulah dia bahagia sejati. Tidak ada susah lagi. Jadi seorang mujahid itu istirahatnya nanti kalau sudah masuk syurga. Sebelum masuk syurga tidak ada istirahat, capek, payah, usaha dan yang lain-lainnya. Maashirul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat kita tadi ya yadhunnuna billahi غير haqqi ظن jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah ya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah mereka berkata Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Jadi mereka berprasangka buruk kepada Allah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa dalam urusan ini. Kita nggak bisa apa-apa. Kemudian Rasulullah jawab memang semuanya ada di tangannya Allah. Ini diantaranya kita iman kepada takdir. Nanti ada penjelasan agak panjang tentang tafsiran ayat ini. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al fatih ayat nomor 6 Adzannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu Surat al fatih ayat 6 ini juga berkaitan dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di ayat sebelumnya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Dan dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Dan mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini disebutkan di antaranya adalah orang-orang munafik ya, selalu berprasangka buruk kepada Allah. Kita nggak bisa. Yang mana orang munafik ini banyak sekali. Kalau kita sudah bicara orang munafik, luar biasa. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau ada rahasia disampaikan kepada Hudzaifah. Termasuk ketika turun ayat-ayat tentang orang munafik itu disampaikan kepada Hudzaifah. Sehingga para sahabat khawatir jangan-jangan nama saya masuk. Sampai-sampai sahabat Umar datang kepada Hudzaifah, "Asammani, hei Hudzaifah, nama saya masuk apa tidak?" Sahabat Umar kata Hudzaifah, lah, namamu tidak masuk. Wala uzaki ba'daka ahada." Yang lainnya saya tidak mau nyebutkan. Kemudian kalau ada sahabat yang mati, mereka lihat Hudzaifah, Hudzaifah sholat apa tidak? Kalau Hudzaifah salat mereka senang, berarti bukan orang munafik. Kalau Hudzaifah tidak menyolati, mereka takut. Berarti jangan-jangan ini orang munafik karena nggak boleh menyolati orang munafik. Hudzaifah mengatakan di dalam riwayat Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun lau law ramaitahum bisahmin yaumal jumu'ah lam yusib illa kafiron au munafiqon akan datang pada manusia suatu masa apabila kamu lemparkan anak panah kepada mereka ketika Jumatan di masjid maka anak panah itu tidak menimpa kecuali orang kafir atau orang munafik mereka di mana di dalam masjid Jumatan kita lempar anak panah kalau gampangnya kita sekarang kita ambil batu aja, kita lempar secara acak. Segini aja nggak boros. Yang kena lemparan siapa? Kalau bukan orang kafir, orang munafik. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang-orang munafik. Sampai-sampai sahabat Hudzaifah itu juga pernah mendengar seorang berdoa, "Allahumma ahlikil munafikin." Wahai Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Hudzaifah kaget, Kata Hudzaifah, "Ya bana akhi, law halaqallahu las munafiqin lastauhashtum fit turuqat liqillatis salik." Wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, wahai anak muda. Kalau doamu dikabulkan oleh Allah dan orang-orang munafik oleh Allah dibinasakan, kamu akan kesepian. Karena jalanan ini sepi. Karena banyak orang yang binasa. Jadi jangan minta berdoa supaya orang munafik dibinasakan. Nanti kalau dibinasakan semua sendirian. Tidak ada orang nanti sepi. Karena banyaknya orang munafik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bicara panjang lebar masalah ini ya. Sifatul munafiqin. Dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan oleh para ulama diambil satu bab itu jadi satu kitab kecil. Sifatul munafiqin. Luar biasa. Jadi luar biasa tentang mereka itu dan mereka yang ngacau, ngacau terus bikin acak-acakan, bikin onar, tidak punya program yang jelas seperti itu. Ini diantaranya adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> yang dimaksud berprasangka buruk apa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan ayat yang pertama tadi surat Ali Imran 154 yaitu tentang prasangka jahiliyah Kapan sebuah prasangka dikatakan prasangka jahiliyah? Kata Ibnul Qayyim, "Fussira hadza dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahil wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi." Di antara tafsiran ayat ini prasangka jahiliyah adalah orang yang punya prasangka bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya bahwa perkara ini akan hilang begitu saja, bahwa Islam tidak akan menang, bahwa Islam pasti kalah. Ini prasangka yang buruk. Dan kita harus hapus dalam diri kita prasangka yang buruk. Islam kalah tidak ada. Yang ada itu Islam pasti menang. Sya'a am aba. Orang kafir, musyrik, munafik mau atau tidak mau. Islam pasti menang. Karena kalau kita wah Islam kayaknya mau kalah ini, Wah bakal kalah, bakal ini. Nah ini kita prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terlalu banyak janji-janji Allah akan kemenangan Islam. Iya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ada ayat seperti itu ya. Allah mengutus rasul arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ay bil ilmin nafi wal amali saleh Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat hidayah dengan amal saleh liyudhirahu ala dini kulli agar supaya Allah memenangkannya di atas semua agama walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walaupun orang kafir orang musyrik pada benci enggak senang tetap Islam menang kita harus yakin ini kalau kita tidak yakin berarti kita suudon kepada Allah kita. Kita suudon. Islam ini pasti menang. Walaupun sekarang kenyataannya ya, kenyataannya seperti ini, kita anggap saja ini kita sedang minum obat, minum jamu pahit. Sebentar lagi kita akan sembuh. Sekarang sedang minum jamu pahit, sebentar lagi sembuh. Dan kita harus optimis, sikap optimis ini penting. Kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW itu selalu optimis. Beliau ketika periode Mekah, fase Mekah. Fase Mekah dikenal dengan fase susah. Dihina, dicaci, difitnah, diancam, diintimidasi, dibunuh, sampai diusir beliau. Ya, fase Mekah susah. Tapi coba ayat yang turun di Mekah diantaranya surat Al-Furqan. Al-Furqan, surat Makkiyah turun di Mekah, periode susah, periode nggak punya apa-apa, periode melarat, Ayat pertama bagaimana bunyinya? Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi alam semesta. Ini ketika periode Mekah loh ini. Periode susah. Tapi apa kata Allah? Quran ini bakal menyebar kepada alam semesta. Alam semesta. Alam manusia dan juga alam jin. Jadi Islam ini pasti menyebar. Orang suka, tidak suka, benci, enggak benci, mau, enggak mau, rela, enggak rela. Islam pasti menyebar. Menguasai alam semesta. Ini periode Mekah dan optimis. Optimis ya. Optimis ini penting, berikan motivasi kepada kita, menggugah. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Diusir dari Mekah hijrah ke Madinah, dikejar-kejar oleh Suraqah. Ya, Suraqah bin Malik. Ya kan? Dikejar-kejar. Yang mana Suraqah ini mengharapkan mendapatkan sayembara berhasil menangkap satu orang dapat 100 ekor onta, dua orang Abu Bakar dan Nabi Muhammad dapat 200 ekor onta. Sayembara. Ya siapa yang enggak kepingin Surokoh pun kepingin. Akhirnya Surokoh mengejar naik kuda pacu, kejar. udah sudah dekat, kudanya tersandung-sandung, enggak bisa. Kemudian ngejar lagi, sudah dekat kudanya tersandung-sandung enggak bisa. Kemudian ngejar lagi, kudanya dekat, tersandung-sandung, enggak bisa. Akhirnya Surakoh yakin nggak mungkin bisa, lalu Surakoh memanggil supaya damai. Kita damai aja, saya nggak akan nangkap kamu. Sudah Rasulullah berhenti. Rasulullah berhenti, kemudian Rasulullah menawarkan kepada Surakoh ini Islam, ditawarkan Islam, keindahan Islam. Akhirnya Surakoh tertarik dengan Islam. Lalu Surakoh masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Surakoh bilang, "Ya Rasulullah, Nanti kalau anda menang saya dikasih apa? Ya. Jadi minta sesuatu ya. Ya Rasulullah kalau anda nanti menang saya dikasih apa? Masa tidak dikasih apa-apa? Ya. Apa kata Rasulullah? Nanti kamu akan saya beri perhiasan kerajaan Persia. Ini keadaannya bagaimana? Dikejar-kejar mau dibunuh ini. Diusir. Apa kata Rasulullah? Kamu akan saya beri perhiasan kerajaan Persia. Negara adidaya. Jadi waktu itu Persia kan adidaya. Romawi dan Persia. Kisra dan Maisar. Kata Rasulullah Persia di tangan saya. Nanti kamu saya beri perhiasannya. Optimis. Dan ternyata benar. Pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala telah berhasil menguasai kerajaan Persia, sahabat Umar manggil Surokoh. Mana Surokoh? Surokoh datang. Ini loh janjinya Rasulullah dulu, perhiasannya versi. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita jangan ada perasaan suudan kepada Allah. Islam pasti menang. Yang penting kita usaha. Optimis. Karena di antara resep sukses ada dua, yaitu as-sabru wal yakin. Sabar dan yakin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah, "Wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina Yukinun. Mereka-mereka dijadikan imam, pemimpin karena mereka punya dua sifat. Yakin, sabar dan yakin. Wa ja'alna minhum ma'immat yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yukinun, Sabar dan yakin. Sabar artinya ulet ya, bukan pasif. Ulet, kerja terus, terus, terus, terus, terus, terus ulet dan yakin, yakin menang. Yang penting pokoknya benar. Insya Allah sama Allah dituruti. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tentang ayat tadi itu, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin kita berhasil mengambil kepemimpinan dalam agama. Dengan sabar dan yakin. Jadi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk donul jahiliyah, prasangka-prasangka jahiliyah adalah kita berprasangka Allah tidak mungkin nolong Islam. Islam bakal habis. Iya, itu prasangka buruk. Islam pasti menyebar kemana-mana. La yabqa baita madarin wala wabarin illa dafalahu. Rumah yang terbuat dari batu, rumah yang terbuat dari apa namanya? Dari bulu-bulu dimasuki Islam. Perkotaan, pedesaan Islam masuk semuanya. Seperti sekarang ini kan. Di Amerika semenjak kejadian WTC, ini ada seorang yang bercerita langsung yang ke sana ya. Satu tahun telah kejadian WTC, September 2001, dia datang ke sana 2002. Subhanallah, Islam yang berupaya dijelek-jelekkan, dipojokkan, dihina, dicaci, dituduh teroris dan macam-macam, Islam tambah laku keras, promosi gratis. Tambah laku keras Islam. Beliau ini waktu itu di Amerika sempat sholat Jumat empat kali, empat kali Jumatan. Di negara-negara bagian Amerika sampai di pojoknya Amerika, pucuan Amerika, sholat di sana. Tiap-tiap selesai sholat Jumat selalu banyak orang yang masuk Islam, warga negara asli Amerika, kulit putih atau negro masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi firman Allah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun." Ya, tetap Islam jaya. Jadi termasuk akidah, termasuk tauhid, termasuk iman, kita harus yakin dengan hal itu. Karena kalau kita tidak yakin Islam bakal kalah, Islam gini, Islam gitu, ah, imannya kurang lengkap, imannya kurang kuat, harus iman. Mantap ya. Jadi termasuk la yatimmu lil 'abdi imanun wala tauhid. Tidak sempurna iman seorang hamba dan tidak sempurna tauhid seorang hamba hatta ya'taqida anna ma wa'ada bihi min nasriddin sehingga kita yakin terhadap janji Allah bahwa Allah telah akan memberikan kemenangan kepada agama ini. Harus yakin. Itu kan janji Allah kan. Allah tidak mungkin bohong. Kalau kita tidak percaya kepada janjinya Allah, lah kita tuh mau bagaimana? Allah saja tidak dipercayai, apalagi manusia lebih tidak dipercayai lagi. Kemudian wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Kita harus yakin seyakin-yakinnya kebenaran pasti menang, kebatilan pasti kalah. Walaupun butuh butuh jalan panjang ya. Dan jalan ini jalan panjang. Kebenaran pasti menang, kebatilan pasti kalah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Jadi iman kita enggak sempurna, tauhid kita tidak benar sehingga harus kita yakin Islam pasti menang, kebenaran pasti menang dan kebatilan pasti kalah. Fa'atiqadu hadza minal iman wa tuma'ninatul qalb bidzalik minal iman. Keyakinan seperti ini adalah bagian dari iman ketentraman hati kita akan masalah ini adalah termasuk daripada iman. Harus yakin dulu. Dari keyakinan ini lalu timbul motivasi untuk bergerak terus. Apalagi juga kita akan diberi janji tentang munculnya Imam Mahdi. Betul atau tidak? Betul. Ya kita percaya enggak dengan Imam Mahdi? Ahli sunnah wal jamaah percaya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini benar. Hadisnya banyak tentang Imam Mahdi. Bahkan beliau termasuk di antara tanda min alamatis sa'ah al-kubra, termasuk tanda besar terjadinya kiamat. Tapi akidah kita ahli sunnah wal jamaah Imam Mahdi sekarang belum ada. Nanti pada saatnya beliau lahir, kemudian beliau dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya namanya sama dengan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Itu keyakinan kita yang mana ketika munculnya Imam Mahdi nanti Islam jaya. Kalau istilah bahasa kita itu apa? Ratu adil ya. Tapi beliau bukan ratu, menguasai dunia. Kemudian juga termasuk prasangka jahiliyah pula, dhannul jahiliyah. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Termasuk prasangka jahiliyah kita mengatakan segala yang terjadi ini bukan takdir Allah dan tidak ada hikmahnya. Artinya kita suudon kepada Allah. Jadi kita yakin yang terjadi bukan takdirnya Allah dan tidak ada hikmahnya. Tidak ada hikmahnya. Ini kebanyakan kita masuk di sini. Karena tidak ada seorang dari kita melainkan kadang punya prasangka buruk kepada Allah. Kita pernah enggak nuduh Allah enggak adil? Kadang kita pernah kan nuduh Allah nggak adil. Lu saya kok diginikan sama Allah? Saya kan sudah gini, saya kan sudah gitu. Termasuk ini adalah prasangka-prasangka jahiliyah. Karena semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan semua yang terjadi itu pasti banyak hikmahnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Karena prasangka jahiliyah termasuk juga prasangka tentang takdir, kita nggak yakin kepada takdir, kita mengatakan takdir nggak ada faedahnya, nggak ada hikmahnya, maka bab setelahnya disambung dengan bab masalah takdir. Percaya kepada takdir. Yang ini juga merupakan rukun iman yang keenam ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah percaya kepada takdir. Perkara sudah dituliskan semuanya. Tapi kita disuruh berbuat, kita beramal dan bukan pasrah. Yang milik kita pasti kena kita, yang bukan milik kita tidak akan terkena kita. Iman kepada takdir ini perlu. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Yaitu waktu itu pada masa akhir sahabat ada beberapa orang di Basroh yang mengingkari takdir. Takdir itu nggak ada. Jadi perkara ini berjalan dengan sendirinya, nggak ada takdir. Yang mana di Basrah itu mereka dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani yang kemudian kelompoknya dikenal dengan kelompok Qadariyah. Menisbahkan takdir kepada diri mereka, nggak ada takdirnya Allah. Yang berkuasa kita, segala-galanya adalah kita. Ma'bad Al-Juhani Qadariyah jadi ini bid'ah ini sudah bid'ah muncul semenjak akhir zaman sahabat. Kemudian orang-orang di Basrah nggak enak mendengar bid'ah ini. Akhirnya orang-orang di Basrah mereka berkeinginan kalau nanti kami haji atau umroh, kami akan menemui sahabat Rasulullah SAW dan akan menanyakan masalah ini. Tentang bid'ahnya Ma'bad Al-Juhani yang mengatakan takdir nggak ada. Akhirnya berangkatlah mereka ketika haji dan umroh dan subhanallah di Masjidil Haram ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Langsung sahabat Abdullah bin Umar dirangkul ya, diciumi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka cerita tentang kejadian di Basrah. Mereka beranggapan takdir enggak ada, perkara yang berjalan dengan sendirinya apa adanya. Jadi kita yang berkuasa sendiri enggak ada pengaruh Allah. Apa kata sahabat Umar? Sahabat Abdullah bin Umar, kata beliau, "Wallazi nafsu bani Umar biyadihi, law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaban, ma qafilahu Allah hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, kalau sekiranya seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas fisabilillah tidak akan diterima oleh Allah sehingga mereka iman kepada takdir dulu. Artinya orang nggak percaya kepada takdir berarti dia kafir. Beramal apapun amalnya sia-sia nggak -sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada takdir. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan lau lau laqitahum akhbirhum anni bariun minhum wa hum baraun minni. Kalau kamu nanti pulang ketemu mereka, beritahukan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku.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 Kamu iman kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang enam. Kemudian Ubadah bin As-Samit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada putranya. Jadi para sahabat dulu menanamkan kepada anaknya akidah ya, akidah tauhid. Di sini sahabat Uqadah bin As-Samit mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak." Wahai putraku, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan manisnya iman sehingga kamu mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan Allah kepadamu tidak akan meleset dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan sampai kepadamu. Jadi kita baru mendapatkan manisnya iman yang percaya kepada takdir. Dan sebenarnya ini selalu kita baca tiap-tiap kita selesai sholat. Apa bacaannya? wait, wait setelah sholat itu loh. Allahumma la mani'a lima a'tayta. wa la mu'tiya lima mana'ta. Sama dengan ini. Wahai Allah, tidak ada yang sanggup mencegah apa yang kau berikan dan tidak ada yang sanggup memberi apa yang kau cegah. Yang milik kita pasti sampai kepada kita, orang mau nggak mau sampai. Yang bukan milik kita, kita nggak bisa memaksa untuk sampai kepada kita. Ini adalah akidah dan ini adalah takdir. Kita harus yakin, tenang, tentram dan damai dengan hal itu. Kalau tidak masih ragu juga, berarti kita donul jahiliyah berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Kemudian sahabat Ubadah bin As-Samit melanjutkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai putraku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Faqala lahu lalu Allah mengatakan tulislah. Fakala lalu Pena mengatakan, "Rabbi wa ma'aktub wahai Tuhan, saya nulis apa?" Kemudian kata Allah, "Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas saah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai kiamat. Ini dituliskan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kata Allah maqadir al-khala'ik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina sanah. Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sampai hari kiamat sebelum menciptakan langit dan bumi ya, dituliskan semuanya. Lalu kata sahabat Ubadah, "Ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Wahai putraku, barang siapa yang mati dan akidahnya bukan begini, dia bukan dari golonganku. Jadi harus percaya kepada takdir. Percaya kepada takdir ini penting. Di antara faedahnya, kita tidak akan bergantung kepada diri kita. Tidak akan menyombongkan diri kita. Kita bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang diberikan Allah bukan karena kekuatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Semuanya semata, bukan. Tapi benar-benar karena Allah. Kemudian juga di antara faedahnya iman kepada takdir ini pula, kita ini menjadi tenang, tentram dan damai. Iya kan? Allah mengatakan ah, likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kita kehilangan sesuatu tidak sedih. Kalau kita mendapat sesuatu kita tidak terlalu bangga. Artinya orang yang iman kepada takdir kalau kena musibah itu terhibur dia. Pertama-tama hiburannya apa? Ini telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Pasti terjadi. Kita mau nggak mau pasti terjadi. Dan sekarang sedang terjadi. Ini hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, ternyata terjadinya cuma begini saja. Tidak lebih dari ini. Kita masih terhibur lagi. Kemudian yang ketiga, ternyata bukan menimpa agama. Karena kalau musibah menimpa duniawi, materi pasti ya semua orang. Kalau musibah menimpa agama itu yang berat. Kita jadi kafir, enggak beriman, suudon kepada Allah. Ini benar-benar musibah. Yang mana Rasulullah di antara doanya beliau mengatakan, "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Wahai Allah, janganlah Kau jadikan musibah kami menimpa agama. Jadi iman kepada takdir ini prinsip dan ini sangat penting. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu nar." Barang siapa yang tidak iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah, pasti Allah membakarnya dengan api. Kemudian juga ada riwayat pula diriwayatkan oleh Al-Hakim beliau menyatakan sahih dan memang sanatnya sahih dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad dikitabkan di, dalam riwayat As-Sunan melalui jalan Ibnu Dailami. Ibnu Dailami mengatakan, itu Ubayyah bin Ka'ab. Faqultu fi nafsi syai'un minal qadar, fahaddithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi." Ibnu Dailami seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan, "Saya mendatangi Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat istimewa Nabi ini. Ubay bin Ka'ab termasuk korik-koriknya Nabi. Yang pada masa sahabat Imam, sahabat Umar disuruh jadi imam salat tarawih. Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian seorang tabi ini datang kepada sahabatnya Nabi. Nah sahabat lebih pinter, lebih dekat masanya dengan Nabi. Wahai sahabatnya Nabi, saya punya perasaan yang enggak enak tentang takdir ini. Artinya punya prasangka yang enggak enak tentang takdir, kurang yakin, kurang mantap. Tolong beritahu kepada saya sesuatu tentang takdir ini. Mudah-mudahan Allah menghilangkan perasaan enggak enak dari hatiku. Supaya saya mantap lagi dengan takdir. Apa kata sahabat Ka'ab? Faqala law anfaqta mithla Uhudin dahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar. Kata Ka'ab, seandainya kamu menginfakkan satu gunung Uhud emas tidak akan diterima oleh Allah sehingga kamu percaya kepada takdir. Dan kamu harus tahu yang menimpamu tidak akan nyeleweng ke orang lain, yang ditakdirkan ke orang lain tidak akan menimpa kamu. Kalau kamu mati, akidahmu bukan begini, kamu pasti termasuk ahli nar, ahli neraka. Jadi iman kepada takdir. Iman ya. Jadi rezeki kita, rezeki saya tidak mungkin Anda ambil. Rezeki Anda tidak mungkin saya ambil. <laughs> Iya kan? Harus percaya. Kalau kena orang berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita ya kena kita. Rezeki itu ngejar kita seperti ajal ngejar kita. Karena Allah sudah menciptakan rezeki untuk kita. Bahkan juga ketika di perut ibu 120 hari. Rezeki sudah beres. Sampai-sampai seorang tidak akan mati sehingga rezekinya sempurna. Lam nantamu tanafsun hatta tastakmila rizqa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita yang telah dituliskan oleh Allah sampai kepada kita semuanya. Sampai ada orang mau mati, mau mati ya, makan soto dulu. Setelah makan soto mati. Berarti memang soto ini rezekinya dia. Dia tidak akan mati sebelum makan soto. Karena Allah telah menakdirkan bahwa soto ini ada rezekinya dia. Iman kepada takdir. Iman kepada yang seperti tenang, hati kita tenang, tentram, damai. Yang kena saya pada takdirnya saya, nggak kena berarti bukan milik saya, milik orang enggak akan kena kepada saya. Jadi kalau kita tidak punya akidah seperti ini, kata sahabat Ka'ab, maka matinya nanti sebagai ahli nar. Kemudian Ibnu Dailami sudah tanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Saya tak coba tanya saya kepada sahabat yang lain. Datang ke sahabat yang lain. Tumma Ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid bin Thabit fa kulluhum haddatsani bi mithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Saya datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Saya datang kepada Zaid bin Thabit tanya masalah takdir, ternyata jawabannya semuanya sama dengan jawabannya Ubay bin Ka'ab dan semuanya mengatakan itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada takdir ya, hanya saja memang ada beberapa kelompok yang mereka tergelincir dalam masalah takdir, tergelincir, terpeleset, yang mana dikenal dengan kelompok ada Qadariyah tadi ya, ada kelompok Jabriyah. Jadi selalu kalau ada kelompok ekstrim kanan, selalu ada kelompok ekstrim kiri, selalu ada seperti itu. Kalau Qadariyah mengatakan takdir nggak ada, kita berkuasa yang punya takdir kita. Maka ada kelompok tandingannya Jabariyah. Jabariyah ya. Jabariyah mengatakan kita ini serba takdir kayak robot, nggak bisa apa-apa kita ini. Kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu masuk neraka. Kamu gini, kamu gini, kamu masuk surga. Dan dua kelompok ini adalah kelompok yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah di tengah-tengahnya. Ahli sunnah tengah-tengah. Sekarang kelompok Qadariyah yang mengatakan takdir nggak ada, nggak masuk akal. Karena kita berada di dalam kerajaan Allah. Tentu kita harus mengikuti aturan-aturan Allah. Kita kita nggak mungkin bebas 100% nggak mungkin. Ya kan? Contohnya saja orang yang sakit, sakit ya, mulai gemetar. Dia bisa nggak menghentikan gemetarnya itu? Loh, katanya kamu berkuasa, katanya kamu buat takdir. Yang menjadikannya gemetar siapa itu? Ya Allah. Berarti ada nggak takdir? Katamu enggak ada takdir. Kalau enggak ada takdir, hentikan sendiri. Ah, saya hentikan sendiri. Saya takdirkan diri saya untuk berhenti daripada komentar. Saya takdirkan diri saya untuk sembuh. Ya. berarti ada yang kuasa yang menjadikan kita sakit, yang menjadikan kita sembuh, yang menjadikan orang kaya, miskin dan yang lain-lainnya. Kemudian kalau orang itu misalnya terjun dari lantai lantai 10 ke bawah sampai tengah-tengah, suruh kembali, bisa enggak dia? Tapi sudah katanya ada berkuasa. Berarti ada kekuasaan yang lain, ada atau Allah ngatur ya, ada gravitasi bumi Allah Allah, Allah yang ngatur dan semuanya. Kemudian juga kalau membantah kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa sempat serba takdir kita kayak robot, ini paling gampang bantah kelompok ini. Paling gampang. Dan biasanya kelompok ini adalah kelompoknya orang-orang yang putus asa, yang frustasi, gagal terus, sakit terus, akhirnya mengatakan semuanya serba takdir. Kalau kodariah tadi kelompoknya orang-orang intelek, orang-orang cendekiawan, sukses terus, tidak pernah sakit, akhirnya sombong, merasa dirinya segala-galanya. Kalau syabariah ini gampang. Cara yang paling gampang itu diambil telinganya dipotong aja. Kalau dia marah, oh ini takdir, jangan marah. Kamu kan bilang semuanya takdir kan? Ini takdir omo. Iya. Dan ini juga nggak masuk akal karena kita dalam kenyataannya kita punya kekuasaan, kita berkuasa, berkehendak semuanya. Kalau ahli sunnah mengatakan bahwa kita punya kekuasaan, punya masyiah, kehendak, punya irodah, keinginan, punya kudroh, kemampuan. Tapi masyiah, irodah, dan kudroh kita di bawah masyiah, irodah, dan kudroh Allah. Jadi misalnya saya, yang ngomong ini saya. Tapi Allah menakdirkan saya untuk ngomong. Kalau ada orang sholat, yang sholat dia ya dia, dia yang milih untuk sholat. Tapi Allah yang menakdirkan dia untuk sholat. Jadi kita punya pilihan ya, kita punya pilihan. Jadi kita tidak dikekang 100%, enggak bebas 100%. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tiadalah kita berkehendak melainkan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban masalah takdir ini adalah iman. Karena lautan enggak bertepi, kalau dibahas saja seminar tentang takdir, ya, nanti keluarnya kufur. Hasilnya adalah kufur, apalagi pakai akal-akalan. Pakai akal-akalan. Sikap kita menghadapi takdir ini, pokoknya perintah Allah mana kita kerjakan, larangan Allah mana kita tinggalkan, kita usaha, usaha dan usaha, selesai. Gak usah dipikir yang lainnya. Gak usah dipikir yang lainnya. Karena ketika Rasulullah cerita masalah takdir, takdir sudah beres semuanya. Sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, idan nattaqil, fafimal amal. Ya Rasulullah, kalau gitu kita pasrah aja, buat apa beramal? Ya, takdirnya sudah selesai, pasrah aja. Apa kata Rasulullah? La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan kamu pasrah, beramallah, berbuatlah. Karena masing-masing orang itu dimudahkan menuju yang telah ditakdirkan untuk dia. Jadi kita kan nggak tahu takdir kan? Kita baru tahu takdir itu nanti akhirnya. Yang penting kita berusaha, berusaha, berusaha seperti itu. Dimudahkan. Lalu Rasulullah membaca ayat di surat Al-Lail. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى Orang yang dermawan, yang bertakwa, yang beriman dimudahkan jalannya ke syurga Orang yang kikir, yang mendustakan, yang enggak beriman dimudahkan jalannya ke neraka. Kemudian juga masalah takdir ini pula sebenarnya sama dengan masalah duniawi. Allah kan telah menjelaskan ya ini jalan ke surga, jalan ke neraka. Tinggal kita pilih yang mana. Tapi kebanyakan kita milih jalan ke neraka. Tapi kepinginnya masuk ke dalam surga. Hidup foya-foya, mati masuk surga. Maunya kan gitu kita. Tapi kalau kita tanya kepada orang, mau ke Surabaya tanya kepada orang, jalan ke Surabaya mana? Lalu dia bilang ke Surabaya jalannya ke utara. Jangan ke selatan, ke selatan ke Blitar. Kita kemana kira-kira? Utara apa selatan? Kita ke utara. Itu kalau nasihatnya orang kita ikuti. Tidak ada orang ke selatan aja saya. Takdirnya Allah selatan. Yang tak sampai-sampai ke Surabaya kita. Tapi kalau nasihatnya Allah kita nggak mau mendengarkan. Kemudian kalau ada orang bicara kepada kita, ini jalan ini, yang sebelah kanan ini jalannya bagus, lurus, wangi, tidak ada lubang. pokoknya enak jalannya. Sementara jalan yang kiri ini berlubang-lubang. berbelok-belok, ada duri, baunya nggak enak, Kira-kira kita milih yang mana? Pasti kita milih yang kanan. Nah, tapi ketika Allah mengatakan jalan ke surga, jalan ke neraka, banyak orang milih yang ke neraka dan mengatakan ini adalah takdir. Kemudian kalau kita ngelamar kerja, di sini gajinya satu juta, di sini gajinya lima juta, kita milih yang mana? Semuanya kan usaha maksimal milih yang lima Tidak ada yang mengatakan saya milih yang satu aja, takdirnya Allah. kalau urusan duniawi dia selalu berusaha yang sebaik-baiknya. Jadi inilah bahwasanya kita dilarang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Islam ini pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 نسألك العفو والعافية من كل بلية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعلم تخفي الصدور اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل